Ustadz, saya bekerja pada sebuah instansi pemerintahan bidang pelayanan masyarakat. Apabila masyarakat memberi uang, terima kasih, tanpa diminta atau ditentukan, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Gratifikasi. Jangan kau makan. Lalu kemana Pak Ustadz? Campakkan ke laut. Jangan. Kau serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Masoleh ammah. Apa itu? Masjid, panti jompo, anak yatim, fakir miskin. Gunakan itu. Kau kasih ke mulut anakmu. Anakmu makan harap. Kau bawa pulang ke rumah beli beras. Beras masuk rice cooker jadi nasi. Nasi disuap masuk ke mulut. Allah mabarik lana. Fima rozak Wakina azabanar. Am, yami. Semangkok nasi, sepiring nasi berubah menjadi setetes da, darah. Setetes darah menjadi daging. Daging membalut tulang belulang. Ayumalah min nabatamin haramin. Setiap daging badanmu, kalau dia dari api neraka, kalau dia dari yang haram, kalau dia dari gratifikasi, kalau dia dari sogok dan riba, tempatnya neraka jahanam. Yang udah termakan Pak Ustadz, istighfar aja lah banyak-banyak. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Allah minal khataya. Menangis lebih bagus. Ya Allah. <laughs> Kok kenapa menangis? Kurang banyak. <laughs> Cocoknya orang gini diantuk kan kepala yang ketiang Apa hukumnya membangun ruko di pekarangan tanah wakaf masjid? Sudah dibangun, dijual pula. Kalau disebut tanah wakaf, pasti yang terbayang di otak kita kuburan. Tanah wakaf, masjid. Bukan begitu wakaf itu, my brother. Wakaf itu semestinya ini tanah wakaf dibangun ruko rukunya disewakan, hasil sewanya untuk masjid. Makanya khotib khutbah tidak ada kota infak berjalan. Umat Islam tidak perlu malu. Sekarang apa yang terjadi di halaman masjid? Orang membawa tangguh untuk menangguk duit yang dilempar supir 2000 perak. Sah. Tapi tadi saya lewat, tak ada pakai tangguk lagi. Saya tinggal, saya tengok tong aja. Nampaknya orang itu sudah muak. Atau serah kalian lah, mau ngasih-ngasih, tidak, tidak. <laughs> Kami kuliah di Al-Azhar. Saya di Al-Azhar. Ustaz Yahya di Al-Azhar. Gratis Al-Azhar S1, S2, S3. Dari mana biayanya? Tiket pulang dari mana? Dari wa wakaf. Jadi tanah-tanah wakaf itu mesti diberikan surat ke Badan Wakaf Nasional. Badan Wakaf kita. Untuk Provinsi Riau nama ketuanya orang Rokan Hilir. Bapak Dr. Asari Nur. Supaya wakaf itu tidak dimakan orang yang tak tentu arah. Maka ada akadnya. Aku wakafkan rukuku ini dua pintu. Aku wakafkan ruko. Ustaz Somad, aku sudah mewakafkan ruko seratus pintu. Eh, banyak. Pintunya aja. Tapi uak yang satu ini tidak. Dibangunnya ruko di laman masjid, habis itu dijualnya. Maka dua kesalahan dia. Pertama, mengambil tanah wakaf. Yang kedua, membangun sesuatu di atas tanah wakaf dan menjualnya untuk kepentingan pribadi, maka neraka jahanamlah tempat dia. Hai bapak yang sudah membangun ruko di tanah wakaf. Tobatlah kau pak, berhenti pak. Ku nasihatkan malam ini pak, berhenti pak. Kau balikkan duit ini ke masjid pak. Bangunannya itu kau tebus balik pak. Kalau tidak aku tak tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballaghtu Allahumma fashhad. Ya Allah, sudah ku sampaikan di rokan hilir, sudah ku sampaikan di bagan batu. Saksikanlah ya Allah. Ini saksi-saksi Allah yang sudah menyaksikan di padang mahsyar nanti aku tak akan dituntut. Kenapa kau bangun di tanah wakaf? Karena tak ada ustaz yang berani nyampaikan. Ustaz hanya ceramah, marilah kita bersabar. Laki kita dilarikan orang sabar. Itu bukan sabar, goblok. Bodoh. Waktu kita muda banyak ibadah kita tinggal. Setelah tua kita tobat. Apakah kita meninggal masih disiksa lagi? Ini bertanya pemenawar. Ini pertanyaan yang disedinginan yang saya janji tadi harus saya jawab. Kalau tidak saya mati membawa uh, utang. Utang kepada orang disedinginan mesti saya bayar. Fadainullah ahakku an yuqdah. Utang kepada Allah. Man mata siapa yang mati. Janganlah tunjuk kami Pak Ustaz. Nanti mati betul. Siapa yang mati? Wa alaihi Punya utang puasa. Sama'an huwaliyuhu ibu dulu mengandung anak. Berapa hari puasa tinggal? Waktu hamil, 30 hari. Menyusukan tahun pertama, 30 hari. Menyusukan tahun kedua, 30 hari. Satu anak, berapa hari puasa ibu tinggal? 90 hari. Pas mau diganti, adiknya pula datang. Hei laki-laki, kalian pikir laki-laki keluar dari tabung gas? Kalian pikir kalian melompat dari planet Mars datang kemari? Selain pernah singgah di perut seorang perempuan. Dia kehilangan darah, bahkan banyak yang mati syahid karena melahirkan. 90 hari dia tak puasa gara-gara kalian. Oleh sebab itu maka ganti puasanya. Kalau dia sudah meninggal dunia, kalian gantikan. Soma'an huwaliyuhu, ahli waris. Adapun sholat, maka tidak ada yang bisa menebus sholat kecuali sholat itu sendiri. Kau sudah sholat. Ah, baru dua Jumat nih Pak Ustaz. Selama ini kau tak sholat? Tidak. Berapa umurmu? 40 tahun. Akil balik umur berapa? Umur 10. Berarti tak sembahyang berapa tahun? 30 tahun. Walaupun hidup seribu tahun. Kalau tak sembahyang. Apa gunanya walaupun hidup seribu tahun. Kalau tak sembahyang apa gunanya? Maka gantilah solatnya dengan solat kok kobok Bukan kobok. Kobok itu cuci tangan. Habis isya kodok. Usolli fardol isya arba'a raka'atin kodokan. Berapa lama? 30 ah, tahun lah. Kokodok 2019, 2029, 2039, 2049. Datang malaikat maut tahun depan. Alhamdulillah, cepat lunas. Enak aja. Tobat. Astagfirullah. Hutang lunas. Apakah sah sholat di masjid yang tak pas arah kiblatnya? Padahal di masjid tersebut sudah berada di tanah lembaga badan hisap Kanwil Provinsi Riau memperbaiki. Syarat sholat sah harus menghadap kiblat. Maka kalau tak menghadap kiblat, kiblat. Kalau mereng ke kiri sedikit, Pak Ustaz, ke Somalia. Iya, coba tengok. Ini maka. Kalau mereng ke kiri sedikit ke Somalia kau sholat. Makanya otaknya pun eh, otak-otak Afrika. Ini maka Ka'bah kalau mereng ke kanan sedikit kemana? Ke Mesir. Itu maka otak-otak Fir'aun. Fawalli wajahaka syataral masjidil Arab. Harus tepatkan arahnya. Kita tak sama macam wali-wali songo dulu. Wali zaman dulu tak perlu pakai arah. Datanglah orang yang ragu. Wali, ya. Iki arah kiblat iki wis uh, wis uh, bener apa ora? Ya wis. Ah aku ragu wali. Kata wali, nek sampean ora percaya, ya wis ndelok ae. Ditengoknya lah di tempat mihrab, pas ditengok langsung nampak Ka'bah. Kita sekarang tengok gaji 13 belum cair. Hmm. Maka sekarang ada alatnya. Oleh sebab itu siapa yang punya alatnya namanya LBHR. Lembaga Badan Hisab dan Rukyah. Kementerian Agama. Panggillah ulama NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama, Bapak Kepala Daerah, Camat, Bupati, RT, RW, libatkan Bapak Kepolisian, Tentara, Babinsa, duduk bersama, musyawarah. Jangan sendiri-sendiri, jangan kalian anak muda datang ke masjid, bawa HP. Langsung www.kiblat.com Langsung, langsung. Hai orang beriman, tak ada sholat kalian satu pun yang sah. Tentu